Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita berjumpa kembali dalam pelajaran usul salasah Atau tiga landasan utama Karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Pada kesempatan yang sebelumnya telah kita jelaskan tentang ya mengenal Allah ya secara umum. Demikian juga mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam secara umum ya secara garis besar. Dan pada kesempatan ini kita akan jelaskan tentang yaitu bagian yang ketiga dari ilmu yang paling penting, yang paling wajib untuk kita pelajari yaitu mengenal agama Islam ma'rifatu dinil Islam yaitu mengenal agama Islam. Yang kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud dengan Islam ini ada dua pemaknaan, ya Islam secara umum dan Islam secara khusus ya. Islam secara umum adalah agama yang dibawa oleh seluruh para nabi dan rasul karena sesungguhnya para nabi dan rasul semuanya membawa ajaran yang sama yaitu agama Islam sebagaimana disebutkan dalam hadis al-anbiya udinuhum wahid bahwasanya para nabi itu agamanya agamanya adalah sama yaitu Islam dengan makna beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukan dengannya sesuatu apapun ya. Walaupun syariat-syariatnya berbeda akan tetapi inti ajarannya adalah sama yaitu tauhid dan para ulama menyebutkan para nabi dan rasul itu memiliki tiga pilar dakwah. Yang pertama adalah dakwah kepada tauhid, ya. Kemudian yang kedua adalah dakwah kepada ya iman atau penetapan tentang kerasulan atau risalah. Dan yang ketiga adalah iman terhadap hari kebangkitan. Ya, maka dalam tiga perkara ini eh, setiap nabi dan rasul sepakat ya untuk menyampaikan dan mengajarkannya kepada umat manusia yaitu tentang tauhid dan menjauhi syirik tentang taat kepada Rasul, beriman kepadanya, menjauhi durhaka ataupun maksiat kepadanya. Dan yang ketiga adalah mengimani hari kebangkitan yang bertentangan dengan orang-orang yang menolak adanya hari kebangkitan. Ini Islam secara umum yaitu agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Adapun Islam secara khusus yaitu ajaran yang dibawa oleh nabi kita Nabi Muhammad SAW yang ini telah menghapuskan seluruh ya eh, syariat-syariat yang terdahulu yang ada pada ajaran-ajaran nabi dan rasul yang terdahulu. Karena Rasul SAW diutus kepada seluruh manusia. Tidaklah ada seorang Yahudi ataupun Nasrani yang mendengarkan kenabian Rasul SAW kemudian tidak mau beriman kepada beliau kecuali dia termasuk penghuni neraka. Maka siapa saja yang mendengar kenabian Nabi Muhammad SAW sesudah beliau diutus wajib untuk mengimani beliau dan mengikuti ajaran agama Islam yang beliau bawa. Oleh sebab itu Allah berfirman, "Wa may yabtaghi al islami dinan fala yuqbala minhu ya wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Dan Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Dan agama Islam ini Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan ya sebagaimana di dalam ayatnya Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku cukupkan nikmatku atas kalian dan aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Maka wajib bagi seluruh ya, jin dan manusia untuk beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti ajaran-ajarannya ya dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah makna daripada Islam ya secara umum ataupun secara khusus ya. Adapun pemahaman sebagian orang yang memaknakan Islam hanya sekedar kepasrahan, ya. Siapa saja yang pasrah dia adalah muslim, dia beragama Islam, maka ini adalah sesuatu yang batil. Mengapa? Karena sesungguhnya Islam yang benar hanyalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun orang yang mengatakan dia pasrah, akan tetapi tetap berbuat kesyirikan, akan tetapi dia tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW, maka ini bukanlah kepasrahan yang sebenarnya, karena sesungguhnya seorang muslim dikatakan muslim karena dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, dengan tunduk kepadanya dan berlepas diri dari segala macam bentuk syirik dan kekafiran. Demikian ya dalam kesempatan yang singkat ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tambahan ilmu dan ketakwaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.